BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Kok belum datang-datang juga bocah itu ya? Anak kecil kamu suruh-suruh dong. Jangan-jangan dibawa pergi main kemana-mana surat itu. Bisa juga jatuh di jalanan. Tidak mungkin, Paman. Ya mungkin saja, toh. Lawang namanya anak kecil. Kamu itu yang ngawur, belum? Surat penting jangan dipercayakan pada anak kecil. Mestinya kamu antarkan sendiri atau cari orang Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Aduh, celaka Bendung. Surat itu jatuh ke tangan Kilurah. Waduh, kamu itu harus siap-siap. tutup -siap. lihat. Kilurah jelas menuju kemari. Lah, lah, lah, lah, lah. Paman mau kemana? Di sini saja dulu. Ah, enggak. Ah, nanti aku... Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. orang laki-laki berkuda menyusuri pinggiran desa Jatisa. Mertong Wunut berkuda di bagian depan, ditemani Panut. Panut berlaku sebagai penunjuk jalan. Mereka semuanya sedang mengerjakan tugas darinya Nyai Temenggung Jayang Longo. Malam mulai lalu ketika mereka memasuki halaman pondok kediaman Kidura. Sedulur dan nyiduran suruh-suruh keluar menemui rombongan dari kota Raja Mata. Mereka diterima di Serambi Pondok. Mertongunut langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Dia duduk bersila di depan kilurah dan milurah. Sedangkan tujuh orang prajurit Katumenggungan menunggu di dekat pagar pintu halaman. Nama saya Mertongunut Kilurah. Saya datang kemari diutus Doro Putri, yaitu Menggung. Oh, jadi panjenengan utusan dari dalam Katumenggungan ya? Iya, benar Nyi Lurah. Saya hanya disuruh menyampaikan ini. Maaf, <laughs> sepucuk surat untuk Ki Lurah dan Nyi Lurah Jatisari. Hmm, ya ya ya. <laughs> Terima kasih Ki Mertongunut. Ngunut. Iya. Terus ini kok ada si Panut ini? <laughs> saya hanya mengantarkan saja kok Kilurah. <laughs> Saya tidak ikut apa-apa. Oh. Sekedar sebagai petunjuk jalan. <laughs> Karena mereka belum tahu seluk-beluk desa tari ini, Kilurah. Iya. <laughs> Benar, Kilurah. Panut ini tidak ada sangkut pautnya dengan tugas saya. Hmm. Dia hanya mengantar saja. ya sudah kalau begitu, maaf ya Kilurah saya tidak bisa lama-lama. Loh, loh, loh, loh, apa tidak ya. nginap di sini saja iya. ya? ya? Uh-huh. Besok pagi baru kembali ke Mataram. Hmm. Kami akan sediakan tempat tidur untuk delapan orang. Ya, walaupun jelek rumah kami ya, tapi cukup lega. Ya. <laughs> Terima kasih sekali, Nyilura. Tapi pesan Doro Putri agar kami segera kembali setelah surat sampai di tangan Kilura. Hmm. <laughs> Jadi saya tidak berani melanggar perintah beliau. Nanti saya kena marah. <laughs> Maaf ya Kilurah ya, Nyilurah. Saya langsung mohon pamit. Oh, oh iya, iya, iya, iya. monggo, monggo. Monggo, iya. silakan. Monggo. Merto Munut dan prajurit-prajurit katu menggungan bersiap-siap kembali ke kota Raja Mataram. Mereka segera melompat ke atas punggung kuda masing-masing. Hmm, ngantar surat saja dikawal prajurit ya Ki? Ayah itu sudah tata caranya nih Artinya surat yang diantar pada kita ini dianggap sesuatu yang penting. Nah, karena itu butuh pengawalan prajurit. Ya, pasti surat mengenai Dian Mas Jatmiko hmm? dan anakmu itu, Setioningsi. Ya, surat apa lagi? Pasti tentang mereka berdua. Hubungan mereka itu sudah sampai ke telinganya itu menggung Jayeng Loko. Dan sekarang beliau berkirim surat pada kita. Waduh, isinya apa ya Kilurah? Hmm? Hatiku kok tidak enak ya? <laughs> Kalau mau tahu isinya ya ayo segera kita baca bersama ya. Kilurah Jatisari kembali mengambil tempat duduk di serambi pondoknya. Nyilurah siap-siap mendengarkan suaminya membaca surat dari Nyai Tumenggung dengan hati berdebar-debar. Kilurah Jatisari, apa kamu tidak bisa berkaca dengan baik? Berani-beraninya kamu menjodohkan anak perempuanku dengan Jatmiko. Kamu tahu tidak, siapa itu Jatmiko? Dia bukan hanya putra seorang tumenggung, tapi dia juga sudah mempunyai tunangan. Punya calon istri yang sepadan dengan derajat serta martabatnya sebagai kaum priayi. Kamu kira aku tidak tahu apa siasatmu yang licik itu, Kelurah? Kamu hanya ingin hidup enak, nempel ke muktan. ingin hidup mewah karena menjadi birsan seorang tumenggung. Hm, itu licik, culas. Mestinya jangan begitu, Kelurah. Sebagai seorang lurah, mestinya kamu bisa mencari cara yang baik, yang sopan kalau menginginkan sesuatu. Tapi dasar kamu lurah tidak tahu diri, tidak punya malu. Jangan berangan-angan terlalu tinggi kamu. Nanti kalau jatuh terlalu sakit. Sekian lurah dari aku, Nyai Tumenggung Jayang Loko. Ah, ini nih, Ini yang kukuatirkan selama ini. Akhirnya terjadi juga. Ah, terus bagaimana Ki Lurah? Hmm? Apa kita perlu membalas surat dari Ndoro Putri itu? Ayah, ya, tidak usah. Nyai itu menggung tidak akan membutuhkan balasan. Beliau hanya sekedar memberikan peringatan keras kepada kita. Nah, sekarang kita harus bisa mengatasi anak kita sendiri. Itu yang penting. Ah, coba panggil anakmu Setianingsih. Ini ki anakmu? Nah, duduk sini. Sini, duduk dekat bapak sini. Ada apa, Pak? Ini, lihat. Baru saja kita menerima surat dari Nyai Tumenggung Cayeng Logo, ibunya Den Mas Jatmiko. Isi surat dengan tegas menyatakan bahwa beliau menolak hubunganmu dengan putranya. Bahkan, Nyai Tumenggung sempat mengancam. Aku malu sekali, Nduk. Aku dikatakan lurah yang tidak tahu diri, tidak tahu malu, dan tidak bisa berkaca dengan baik. Aku bahkan dituduh menjodoh-jodohkanmu dengan Denmas Jatmiko. Katanya karena aku menginginkan hidup mewah, karena bisa menjadi besan seorang tumenggung. Coba, apa aku tidak malu, dok? Di mana akan kuletakkan mukaku ini, Setionengse? Ah, sudah, Ki. Hmm? Yang penting kita tidak melakukan hal seperti itu. Memang sejak semula kita tidak setuju Setioningsi bergandengan dengan Denmas Jatmiko. Tapi karena anaknya nekat ya, hmm. jadinya. Ya. Sekarang kamu bagaimana Setioningsi? Kalau melihat kenyataan seperti ini, apa kamu masih terus menginginkan Denmas Jatmiko menjadi suamimu? Hmm? Lihat, lihat suratnya. Nanti kamu boleh membacanya. Ini surat dari seorang wanita bangsawan yang kamu menginginkan menjadi mertuamu. Apa mungkin kamu bisa hidup bahagia dengan Mas Jatmiko? Hah? Kalau surat dari calon mertuamu isinya seperti ini? Hmm? Sudah berkali-kali bapak dan ibumu menasehati jangan, jangan diteruskan. Tapi kalau kamu mau sengsara, mau hidup menderita selamanya, ya teruskan saja. Teruskan saja setiap Ningsih. Bapak dan ibumu akan melihat sampai sejauh mana kamu menuruti hawa nafsumu, menuruti keinginanmu yang tidak masuk akal, keinginan yang merusak dirimu sendiri, merusak tatanan masyarakat, dan merusak keluargamu sendiri. Tapi Pak, saya kan sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Denmas Jatmiko. Saya sudah menuruti segala petuah dan nasihat Bapak serta Ibu. Saya kurang bagaimana lagi, Pak. Ya, sudah, Dok, sudah. Kalau memang kamu sudah mengambil sikap, ya sudah. Pertahankan sikapmu itu. Tentu saja sikap yang baik, yang sesuai dengan keadaan kita. Jangan sikap yang berlebihan, Dok. Hmm, betul itu. Hmm. Nah, coba kamu masuk ke ruangan bilikmu sana. Aku mau bicara dengan ibumu sebentar. Iya, Pak. Mau bicara apa lagi, Ki? Loh, kok mau bicara apa lagi? Tentu saja bicara mengenai surat dari Nyai itu ini. Persoalan anakmu bisa menjadi gawat kalau tidak segera kita tangani, Nyai. Kan kita sudah menanganinya. Dan bocahnya sendiri sudah mau menuruti nasihat kita. Yang penting, Ki, dia tidak menemui lagi Den Denmas Jatmiko. Kan selesai urusannya, Ki. Iya, benar, Nyi. Tapi sepertinya aku masih belum yakin. Loh, belum yakin apanya? Aku belum yakin baik Setio Ningsih maupun Denmas Jatmiko tidak menginginkan pertemuan lagi. Mungkin anak kita Setio Ningsih bisa kita larang. Tapi Denmas Jatmiko? Terus, apa Kilurah sudah punya rencana? Ya, belum sampai rencana, baru gagasannya. Bagaimana kalau genduk Ningsih kita umisikan saja? Sebab selama dia masih di sini, di Jatisari, suatu saat pasti Mas Miko akan berusaha datang kemari, menemuinya lagi. Jadi sebaiknya sih kita ungsikan saja. Ya, untuk sementara, biar dia tinggal di tempat lain. Yang penting jangan di Jatisari dulu. Siang hari berikutnya, Sompil, anak tetangga Kilurah Jatisdari, lingak-linguk sebentar sebelum menyelinap ke halaman samping. Bocah laki-laki itu kemudian menghampiri jendela ruangan bilik Setioningsi. Dia tidak tahu kalau Kilurah sedang duduk di bawah pohon kelapa sambil mengawasi tingkah lakunya. Sompil belum sampai mengetuk daun jendela ketika Kilurah mencolik pundaknya. Ah, mau apa? Hmm, anu Kilurah, Yuningsih, Oh, ada apa dengan you, Sterlingse? Hmm? Kamu mau ketemu sama dia? Eh, uh, uh, uh, tidak, Kilurah. Anu, kok, eh, uh, uh, Anu... Oh. Kamu ada apa, Tumpel? <laughs> kok jadi gugup begitu? Nah, <laughs> pasti ada yang kamu sembunyikan. Hmm? Tidak, Kilurah. Saya tidak menyembunyikan apa-apa kok. Nah, itu apa itu? Itu yang kamu sembunyikan di belakang punggungmu itu apa? Kok seperti surat? Um, bukan Kilurah. Saya tidak menyembunyikan apa-apa kok. Ah, coba, coba, coba lihat. Sini tanganmu sini. Eh, jangan disembunyikan di belakang sini, sini lihat. Uh, anu Kilurah, saya hanya disuruh kok. Nah, <laughs> benar kan surat? Ah, surat untuk siapa ini? Hmm? Saya tidak, saya tidak salah Ki Lurah. Saya hanya disuruh kok. Aku tanya surat ini untuk siapa? Mau kamu berikan sama siapa? Surat ini untuk Juning sih. Hmm, jadi begitu. <laughs> Terus siapa yang menyuruh kamu memberikan surat ini kepada sih? Orangnya agak pendek, ya, rambutnya sedikit keriting, gitu. Hmm, yang suruh saya Kang Blendung Kilora. Hmm, nah <laughs> sudah jelas sekarang. Ah, jadi begitu rupanya. Sekarang mulai main surat-suratan mereka. Bagus. Uh, terus Blendung di mana sekarang? Di sana, di pinggiran desa Jatisari, di rumahnya Ki Wirokerti. Hmm, ya sudah. Aku sudah tahu. Bagus, ya. Sekarang kamu mau apa? Ya, saya harus memberikan surat ini ke Yuning sih. Terus setelah itu, saya harus menunggu Yuning sih untuk menulis balasannya. Hmm. <laughs> Bagus. Sekarang kamu pulang saja ya, Sumpir. Terus surat itu bagaimana, Kilurah? Surat ini urusanku. Kamu pulang saja. Dan kamu tidak usah pergi ke rumah Wirokerti. Awas kalau kamu ke sana. Ya, nanti kulaporkan pada bapakmu bisa dirangket kamu. Bisa diajar kamu. <laughs> kamu bocah kecil jangan ikut campur urusan orang tua. Ya, jangan mau disuruh-suruh mengantarkan surat. Apa kamu dikasih upah sama si Glendong? Tidak, Kilora. Saya hanya dikasih ini, mainan burung. Wah, <laughs> memang pintar si Glendong itu pintar memikat hati anak kecil. Pakai mainan suara burung segala. Hmm, awas kamu. Ya, sudah, Bel. Sudah, kamu pulang sana. Mainan burung di rumahmu sana. Ya, Ki saya mau pulang. Tapi tolong berikan surat ini ke Yuningsi ya. Iya, iya. Pasti akan kuberikan pada Setyoningsih. Kamu tidak usah khawatir ya. Ya sudah, cepat pulang sana. Baik, Lurah. Lurah Jatisnari tidak segera masuk ke pondoknya. Surat Niko masih dalam genggaman tangannya. Dia lingak-linguk sebentar, kemudian melangkah menuju pohon belimbing yang berbuah lebat yang tumbuh di samping halaman. Kemudian dia duduk di atas bangku bambu dan memulai membaca surat. Setio Ningsih. Gemuruh suara dalam dadaku ketika membaca surat balasan. Bagaimana tidak? Kata-katamu seperti malaikat maut dengan pedang penyakit nyawa terbang di atas kepalaku. Setiap saat aku akan binasa di tangannya. Duh, Setio Ningsih. Aku tidak percaya Kau bisa menulis surat seperti ini padaku? Ada apa sebenarnya? Apakah kau terlalu putus asa? Atau si Yuningsi sesungguhnya tidak pernah mencintai Miko? Lalu apa artinya semua ini? Kau tiba-tiba saja hadir dalam kehidupanku dan merampas seluruh harta milikku hingga tak ada lagi yang tersisa kecuali kekosongan kehampaan, kesunyian. Hmm. Tidak, Sioningsi. Kau tidak boleh mempermainkan cinta. Jangan mengejek laut, nanti kau diterbang gelombang. Jangan permainkan angin, nanti hidupmu dalam perhara. Cinta terlalu suci, terlalu mulia untuk dijadikan permainan, bahkan terlalu agung untuk dibicarakan. Belendung duduk di serambi pondok ditemani Kerti pamannya. Dia kelihatan gelisah. Sebentar-sebentar menengok ke arah jalanan, seperti sedang menunggu seseorang. Memang, dia sedang menunggu Sompil yang disuruh mengantarkan surat pada Setio Ningsi. Kok belum datang-datang juga bocah itu ya? Anak kecil kamu suruh-suruh, dong. Jangan-jangan dibawa pergi main kemana-mana surat itu. Bisa juga jatuh di jalanan. Ah, tidak mungkin, Paman. Ya mungkin saja toh. Lawang namanya anak kecil. Kamu itu yang ngawur Blendung. Surat penting jangan dipercayakan pada anak kecil. Mestinya kamu antarkan sendiri atau cari orang lain yang sudah dewasa. Nah ini jangan suruh anak kecil. Nanti kalau ada apa-apanya, wah, dan Den Niko bisa marah loh. Wah, Paman kok malah ngomong yang tidak-tidak loh. Saya jadi takut deh. Loh, hmm? Itu sepertinya Kilurah. Walah, waduh, celaka Bendung. Surat itu jatuh ke tangan Kilurah. Waduh, kamu itu harus siap-siap. Tuh, tuh, tuh, lihat. Kilurah jelas menuju kemari. Lah, lah, lah, lah, lah. Paman mau kemana? Di sini saja dulu. Ah, enggak. Ah, nanti aku jadi terseret-seret. Kamu jangan bikin susah orang tua, Belendung. Belendung? Uh, eh, uh, eh, ya, Kilurah. Kamu nunggu sumpil anaknya Wiro Singset ya? Uh, iya, Kilurah. Hmm, sumpil sudah aku suruh pulang. Kamu ini tidak perlu melibatkan anak kecil, apalagi bocah anak tetanggaku sendiri. Hmm? Mengapa kamu tidak antarkan sendiri surat dari Denmas Miko itu? mengapa suruh-suruh anak kecil? Hmm? Uh, uh, uh, anu Kilora, uh, ah, soalnya tidak enak kalau saya antarkan sendiri. Kamu kok nekat begitu, ah, belendung? Hmm? Sudah diberi peringatan berapa kali? Masih juga kamu melakukan pekerjaan yang tidak baik seperti itu. Loh, kok tidak baik bagaimana, Kilora? Saya hanya mengantarkan surat. Kok tidak baik? Kamu mestinya tahu kalau aku tidak setuju hubungan antara Ben Denmas Jatmiko dengan Spion Kamu kan tahu? Ah, iya, nah tahu Kilora. Kalau tahu mengapa kamu masih mau disuruh-suruh mengantarkan surat? Hmm? Lah, saya kan bekerja di sana Kilora. Hmm, terus? Saya hanya seorang abdi kok. Mm -mm. Masa Kilora juga tidak tahu bagaimana sikap seorang abdi yang baik? Sebagai abdi tentu saja saya harus nurut pada bedoronya, pada majikannya. Kalau tidak saya bisa dipecat. Kalau nanti saya nganggur, apa kilurah mau kasih pekerjaan? Alah, alah, alah, pinter ngomong kamu sekarang. Lah, bukan pintar kilurah. Saya ngomong apa adanya. Sudah, sudah, sudah, sudah. Jangan ngomong begitu lagi kamu. Ini lihat, ini ada dua lembar surat yang pertama surat dari Denmas Jatmiko yang kamu bawa jauh-jauh dari Mataram. Dan ini yang kedua ini juga dari Mataram, dari dalam katu menggungan dari Nyai menggung sendiri, dari Doro putrimu. Mau baca? Hmm? Mau tahu apa isinya? negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katolik Tiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-17 dan di Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Elsa Surya sebagai Kilura, Ivan Rose sebagai Nyilura, Siska sebagai Nyai Kemanggung, Rifki sebagai Belendung, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Edi Dosa sebagai Mertongulu, Yuritno sebagai Panu, Reva sebagai Sompil, Bambang Jeger sebagai Wirokerti, Ajeng sebagai Setioningsi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.